Di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan ya dalam alfiyah beliau wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudafunau mashubu al. Dan terkadang kata yang menjadi mudhaf atau kata ya atau isim yang kemasukan al itu dapat menjadi alam. Ya dengan sebab apa? Dengan sebab al-ghalabah. Ya dengan sebab umumnya pemakaian lafaz tersebut sebagai alam kal aqabah. Ya, contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala di sini adalah al aqabah. Ya, al aqabatu. Ya, ini adalah isim aqabatun yang artinya adalah ya jalanan yang ada di pegunungan yang sulit untuk dilalui. Kemudian kemasukan al menjadi al aqabah. Maka dengan kemasukan al tersebut, al-aqobah itu adalah ya kata atau lafat yang umum digunakan sebagai nama. Yaitu nama suatu tempat di pegunungan di Mina yang masyhur tersebut. Kemudian beliau melanjutkan wa hadfa alzi intuna di autudif aujib. Dan Tadi isim yang kemasukan al tadi, kalau sudah menjadi alam bil gholabah, itu ketika menjadi munada, ya artinya sesuatu yang diseru, atau dia itu diidofahkan, maka wajib untuk menghapus al yang ada pada alam tersebut. wafi ghairihima qadatan hadif. Adapun ya isim yang kemasukan al yang menjadi alam bil ghalabah tadi, kalau di selain kondisi atau selain dua kondisi tadi, artinya selain menjadi munada atau selain menjadi mudhaf atau diidhofahkan, maka terkadang dihapus. Ya, artinya terkadang dihapus, terkadang tidak dihapus. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk dua bait ini, yaitu Al-Alamu Bil-Gholabati, yaitu ya suatu kata yang menjadi alam karena sebab gholabah, ya karena sebab umumnya penggunaan lafaz tersebut sebagai alam. Kemudian beliau hafizahullahu taala melanjutkan penjelasan mengenai dua bait ini Al-alamu qismani. Alam itu ada dua macam. Al-awwalu, ya, macam yang pertama, alamun bil wad'i. Yaitu suatu kata yang menjadi alam karena memang ya diletakkan atau digunakan sebagai nama. Artinya kata tersebut sejak awal itu digunakan untuk menyebutkan sesuatu. Ya, contohnya apa? Wahuwa alamus syakhsi. Ya, yang masuk dalam alamun bil wad'i adalah alamus syakhsi. Nama untuk individu. Ya, misalnya nama Idrisu, ya Idris. Maka kita mengetahui bahwa kata tersebut itu adalah alamun bil wad'i yaitu kata yang diletakkan untuk memberi nama suatu individu yang bernama Idris. Kemudian wa'alamul jinsi. Ya wa'alamul jinsi. Dan nama untuk menyebutkan suatu jenis. Ya, misalnya nama suatu hewan. Ya, kita mengetahui suatu hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu, misalnya ya hewan yang memiliki kaki empat, ya kemudian mungkin bisa mengeong, ya kemudian itu dikenal sebagai titun, ya kucing. Maka seluruh hewan yang memiliki sifat yang sama seperti itu, yang mungkin perlu diperinci lagi, itu adalah kitun. Yaitu adalah alamul jinsi. Wa madol kalamu alaihima. Dan telah berlalu penjelasan ya, mengenai alamus syaksi dan alamul jinsi di pembahasan al-alam. Athani, kemudian jenis alam yang kedua, yaitu alamun bil ghalabati yaitu kata yang menjadi alam karena al-ghalabah. Wa huwal muraduhuna. Dan alamun bil ghalabah ini yang dimaksud oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam dua bait ini. Artinya alamun bil ghalabah adalah inti dari pembahasan pada kali ini, yaitu pembahasan dua bait ini. Wa ta'rifuhu dan definisi dari alamun bil ghalabah huwa maka na alaman bisababi ghalabati isti'malil lafzi fi fardin min madalulatihi li syuhratihi jadi definisi dari alamun bil ghalabah ya sebagaimana yang beliau sampaikan adalah yaitu huwa maka na alaman yaitu suatu kata atau isim yang menjadi alam. Bisa babi ghalabati isti'malil lafzi. Ya dengan sebab ya umumnya penggunaan lafat tersebut sebagai nama. Fi fardin min madalulatihi. Ya. Jadi misalnya kata tersebut atau alam tersebut itu madalulnya banyak. Ya artinya yang ditunjukkan oleh kata tersebut itu sebetulnya banyak. Misalnya kata Muhammadun. Kita mengetahui di dunia ini yang bernama Muhammad itu ada banyak. Ya, jadi madlulnya itu ada banyak. Namun di sini karena kemasukan al maka penggunaannya itu menjadi fi fardin ya hanya kepada satu individu saja. Misalnya Muhammad ya berarti hanya satu Muhammad saja dari eh, sedemikian banyak Muhammad tadi. Ya, atau nanti di sini ya contohnya misalnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas itu sebetulnya banyak ya anak laki-laki dari Abbas. Akan tetapi eh, di sini karena saking umumnya penggunaan lafat tersebut kepada Abdullah bin Abbas, maka ketika orang mendengar Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, itu mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi saking umumnya penggunaan lafaz tersebut itu menunjukkan kepada satu individu saja min madlulatihi padahal yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut itu sebetulnya ada banyak. Mengapa li syuhratihi? Ya karena ya keterkenalannya atau karena saking masyhurnya, saking terkenalnya beliau ya. Maka ketika disebutkan lafaz tersebut, maka orang akan tertuju pada satu individu tersebut. Wa huwa naw'ani dan alamun bil ghalabah itu ada dua jenis. Mudhafun yaitu yang berbentuk idhafah kemudian wa muhallan bi'al dan isim yang kemasukan dengan al. Famithalul mudhafi, maka contoh dari alam bil ghalabah yang berupa mudhaf yaitu Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Yaitu lafat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya, kita melihat sebetulnya lafatnya itu masih cukup luas. Mengapa luas? Karena fahuwa fil asli ismun li kulli fardin min abna'il Abbas ibni Abdil Muttalibi. Karena kalau kita melihat lafadznya saja, maka asalnya Ibnu Abbasin itu adalah nama yang dapat diberikan kepada setiap individu atau setiap anak laki-laki dari Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, dari lafadznya kan jelas Ibnu Abbasin, anak laki-laki dari Abbas maka lafat tersebut itu dapat diberikan kepada setiap ya anak laki-laki dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Wa ma'rifatun bil idhafati. Dan Ibnu Abbas ya, itu sebetulnya sudah ma'rifah. Mengapa sudah ma'rifah? Karena idhafah. Ya, karena mudhaf ilaihinya yaitu Abbasin itu alam salah satu dari jenis isim ma'rifah. Jadi sebetulnya itu sudah ma'rifah. Lakinnahu ghalaba ala wahidin minhum. Akan tetapi lafat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma itu penggunaannya itu didominasi ke salah satu saja dari anak laki-laki Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, walaupun Anak laki-laki dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib itu banyak, namun ketika disebutkan, ya Ibnu Abbasin, itu penggunaannya didominasi oleh hanya satu orang saja, dari anak-anak beliau. Ya siapa itu? Wahuwa Abdullah ibnu Abbasin. Yaitu, lafat tersebut itu didominasi penggunaannya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tuna ghairihi min abna'il Abbasi. Ya, jadi didominasi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya bukan kepada selainnya dari anak-anak laki-laki Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Hatta innahu idza utliqa Ibnu Abbasin ya sampai-sampai jika disebutkan nama atau lafat Ibnu Abbasin, la yufhamu minhu ghairu abdillahi. Ya, tidak akan dipahami dari lafat tersebut, melainkan Abdullah bin Abbas. Ya, jadi ketika orang mendengar misalnya hadis Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, maka tidak dipahami bahwa atau yang dimaksud oleh lafaz tersebut bahwa hadis tersebut itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wa sara ta'rifuhu bil alamiyyati al-ghalibati. Ya, wa sara ta'rifuhu bil alamiyyati al-ghalibati. Maka jadilah lafaz Ibnu Abbas ini itu menjadi ma'rifah karena al-alamiyah al-ghalibah. Ya, jadi sebabnya alamiyah, namun karena ya, umumnya penggunaan lafat tersebut kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Wazalat ta'rifus sabiqu biwasitatil idhafati. Maka hilanglah pemakrifatan yang sebelumnya yang melalui perantaraan idhafah. Karena sebetulnya lafat Ibnu Abbasin itu sudah ma'rifah. Karena idhofah, yaitu dimudhafkan kepada lafat Abbasin, di mana Abbasun itu sudah alam. Namun zalat ta'rifus sabiku, Ya, pemakrifahan yang sebelumnya yaitu dengan idhofah itu hilang. Ya. Sehingga yang membuat Ibnu Abbasin itu menjadi ma'rifah itu adalah al-alamiyah al-ghalibah. Sebabnya dia menjadi alam karena umumnya penggunaan lafat tersebut ya, kepada individu tertentu. Wa mithluhu dan yang serupa dengan lafat tersebut itu adalah Ibnu Umar fi 'Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ya contohnya adalah lafat Ibnu Umar. Ya ketika misalnya ada hadis Ani bin Umar radhiyallahu anhuma maka orang yang mendengar itu sudah mengetahui bahwa yang dimaksud itu adalah ya, yang dimaksud oleh hadis tersebut atau yang meriwayatkan hadis tersebut itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bukan anak laki-laki Umar yang lain Ya, kemudian contohnya wa banu Mas'udin fi Abdillah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu. Demikian juga misalnya ada hadis ya Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu ya. Maka orang yang mendengar hadis tersebut itu mengetahui bahwa yang meriwayatkan hadis tersebut itu adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya bukan anak laki-laki Mas'ud yang lain. Kemudian wa banu Malikin fi Muhammad bin Abdullah bin Malikin sahibil alfiyati rahimahullahu. Demikian juga Ibnu Malik. Ya, misalnya seseorang itu mendengar ya kata Ibnu Malik maka yang ada dalam pikiran yang mendengar tersebut, misalnya Kola benu malikin, itu yang ada dalam benak ya orang yang mendengar maksudnya adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik ya penulis dari Alfiyah Ibnu Malik atau Al-Khulasah yang masyhur yang sedang kita bahas sekarang ini. Ya. Tuna ghairihi min abna'i Malikin. Ya, jadi Kata Ibnu Malik tersebut itu dikhususkan kepada Muhammad bin Abdullah bin Malik, ya, bukan kepada selainnya dari anak-anak atau dari cucu-cucu dari Malik. Nah, ini adalah contoh dari alam ya, nama yang menjadi atau lafat yang menjadi alam karena ghalabah. Karena umumnya penggunaan lafat tersebut kepada suatu individu karena saking terkenalnya. Kemudian contoh yang kedua atau jenis yang kedua, wa mithalul bi'al, ya contoh alam bil ghalabah, namun yang kemasukan al. Ya, yang dihiasi atau yang kemasukan al, yaitu al-madinatu. Yaitu lafat al-madinatu. Fahiyya fil asli ismun likulli madinatin fil mudni. Ya, kita mengetahui bahwa al-madinatu asalnya adalah madinatun yang kemasukan al. Dan kita mengetahui bahwa madinatun artinya kota. Maka misalnya kemasukan al menjadi al-madinatu itu fahiya fil asli ya secara asalnya itu dapat digunakan isim tersebut untuk setiap kota yang ada di seluruh kota di dunia ini. Wahuwa mu'arrafun bi alil ahdiyati. Dan lafat al-Madinatu itu sebetulnya sudah ma'rifah. Ya, ma'rifahnya kenapa? Karena ya dia mu'arrafun bi alil ahdiyati. Dia ma'rifah karena kemasukan al-ahdiyah. Al, lakinnahu ghalabasti'maluhu fil madinatin nabawiyyati duna ghairiha. Akan tetapi, penggunaan lafat Madinah tersebut itu didominasi penggunaannya kepada Al-Madinatun Nabawiyatu, yaitu Madinah yang sudah masyhur, yang menjadi tempat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian terdapat Masjid Nabawi yang sangat masyhur juga, duna ghairiha. Ya, bukan kepada selain kota tersebut. Ya, ketika seorang mendengar kata Al-Madinah, itu yang ada dalam benak ya Al-Madinatun Nabawiyah, yaitu Madinah yang menjadi ya, tempat tinggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hatta innahu idza utliqal lafdhu la yufhamu minhu ghairu dzalika. Ya sampai jika disebutkan lafat tersebut yaitu lafat al-Madinah maka tidak akan dipahami dari lafat tersebut melainkan al-Madinatul Munawwarah atau al-Madinatun Nabawiyah. Wa sara ta'rifuhu bil alamiyatil ghalibati maka al-madinatu di sini itu ma'rifahnya itu karena al-alamiyah al-ghalibah. Ya dia menjadi alam karena umumnya penggunaan lafaz tersebut ya, untuk menamai al-madinatun nabawiyah tadi karena saking terkenalnya. Wazala anhu ta'rifus sabiqu biwasitati alil ahdiyati. Maka hilanglah ya, pemakrifatan yang sebelumnya karena kemasukan al-ahdiyah. al karena ya tadinya Madinatun, dia nakiroh. Kemudian kemasukan al-ahdiyah menjadi al-madinatu, itu asalnya sudah ma'rifah karena kemasukan al-ahdiyah. al Namun ma'rifah tersebut, pemakrifah tersebut menjadi hilang. Ya karena yang menjadi pemakrifah bukan lagi al, tetapi dia bil alamiyatil ghalibati. Ya, dia menjadi alam karena ya umumnya penggunaan lafaz tersebut karena saking terkenalnya. Wasarat zaidatan lazimatan. Ya, maka al yang ada pada al-Madinah tadi itu menjadi al-zaidah ya, namun terus ada dalam lafaz tersebut wa tusamma alillati lil Ya, dan al tersebut itu tidak lagi dinamakan dengan al ahdiyah akan tetapi al yang digunakan untuk ghalabah atau alillati lil Wa mithluhu ya dan contoh dari al yang ghalabah seperti ini asy Ya asy ya kita mengetahui bahwa orang yang berhak mendapatkan nisbah asyafi'iyu itu ada banyak yaitu dari anak keturunan Syafi'. Ya, begitu banyak. Akan tetapi ketika kemasukan al menjadi asyafi'iyu, maka orang yang mendengar sudah mengetahui bahwa yang dimaksud adalah Muhammad bin Idris. Ulama yang sangat kita kenal. Ya, yaitu ketika mendengarkan Asy-Syafi'i, pasti yang di dalam pikiran kita ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang beliau yang menjadi acuan dalam mazhab Syafi'i. Ya, padahal anak keturunan Syafi'i itu banyak. Akan tetapi ketika disebutkan asy syafii orang akan berpikir yang dimaksud adalah Muhammad bin Idris. Ya, demikian juga al-aqabatu tadi. Ya, al-aqabatu itu asalnya sebetulnya ya, jalanan di pegunungan yang sulit untuk dilalui. Ya. Akan tetapi ya ketika kemasukan al yang untuk ghalabah ini ya orang akan mengetahui bahwa itu adalah tempat di Mina yang masyhur. Demikian juga al aqsha Ya al aqsha ketika kemasukan al seperti ini ya orang akan mengetahui bahwa yang dimaksud adalah ya seorang penyair yang terkenal. Ya Aisyah Qais. Atau di sini an Ya an ketika orang mendengar Nabighah kemudian dimasukkan dengan al maka mengetahui bahwa yang dimaksud juga adalah seorang penyair yang terkenal. Maka ini adalah contoh-contoh dari al yang untuk ghalabah. Wa ahkamul alami bil ghalabati hiya ahkamul alami syakhsiyyi. Dan hukum-hukum yang berlaku untuk alamun bil ghalabah yaitu adalah hukum-hukum yang hukum-hukum yang berlaku juga untuk alamun al-alamu asy-syakhsiyyu jadi hukum-hukum yang berlaku untuk al-alamu syakhsiyu itu juga berlaku untuk al-alamu bil ghalabah. Kama taqaddama fi babihi sebagaimana sudah berlalu penjelasannya pada bab al-alam. Thumma in kana muhallan bi'al ya. Kemudian jika alamun bil ghalabah tadi itu adalah ghalabah karena kemasukan al fa innaha la tuhdhafu illa fin nidai awil idhafati. Maka al tersebut itu tidak dihapus. Ya, tidak boleh dihapus melainkan dalam kondisi nida ya. Dalam kondisi seruan artinya dia menjadi munada awil idhafati atau dia menjadi eh, idhafah ya atau menjadi mudhaf Ya, maka dalam dua keadaan ini, al di situ wajib dihapus. Contohnya apa? Nahwu hadihi madinatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Ya, ini merupakan ya kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, perhatikan kata madinatu di sini. Asalnya tadi apa? Al-Madinatu. Ya, ada kemasukan alillati lil ghalabah. Akan tetapi karena di sini menjadi mudhof yang diidhofahkan kepada lafat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka al tersebut wajib dihapus. Kemudian wanahwu dan contoh yang menjadi nida di sini ya nabi ghatu asmi'na min sya'rika. Ya, ya nabi ghatu asmi'na min syi'rika. Wahai roh, ya perdengarkan kepada kami syairmu. Maka di sini kita lihat tadinya asalnya an-nabighatu, ada al di situ. Akan tetapi karena dia itu menjadi munada, menjadi orang yang diseru, ada nidak di situ, maka al yang ada pada an-nabighatu itu hilang. Yang menjadi ya nabighatu. Kemudian waqad sumi'a min kalamil arabi hadfu al fi ghairihima. Ya, dan sungguh ya terdengar dari ucapan orang Arab ya, penghapusan al di selain dua kondisi tadi yaitu kondisi nida dan kondisi idhofah. Orang Arab di selain dua kondisi tersebut itu ya terkadang menghapus al yang ada pada alamun bil ghalabah tadi. Faqalu ya maka orang Arab itu mengatakan contohnya itu adalah hadza ayyukun talian. Ya ini adalah ayyukun ya yang tinggi ya, atau yang jauh. Wal aslu al ayyuku dan ayyukun di sini kita lihat dia tanpa al, padahal asalnya al-ayyuku, ada alnya. Ya. Wa huwas munajmin dan itu adalah ya salah satu nama dari atau nama dari salah satu bintang. Karena ya ayyukun ini kalau hanya lafat itu saja sebetulnya nama salah satu hewan. Ya, salah satu jenis burung. Akan tetapi ketika kemasukan al menjadi al-ayyuku itu digunakan untuk uh, menyebut ya salah satu dari bintang yang ada di langit. Ya. Maka seharusnya al-ayyuku. Tetapi ternyata orang Arab itu yang menghilangkan ya terkadang al tersebut menjadi hada ayyukun tolian. Kemudian waqalu ya dan Orang Arab juga mengatakan, Hada yaumuthnaini mubarakan. Ya, ini adalah hari Senin yang penuh keberkahan. Ya. Wal aslu padahal asal dari ithnain yang ada di situ adalah alithnaini. Ya, asalnya adalah alithnaini, ada al di situ. Yang lafat alithnaini itu ada ulama yang mengatakan Hamzah di situ Hamzah wasl atau Hamzah koto yang menjadi al-ithnaini, bukan al-ithnaini. Akan tetapi di sini karena ditulis dengan Hamzah wasl ya dan ada ulama yang menyebutkannya memang demikian, ya maka kita ikut saja wal aslu al-ithnaini. Ya, asalnya adalah al-ithnaini menggunakan al. Alamun alal yaumil usbu'i Ya, kita mengetahui bahwa alifna ini itu adalah nama untuk salah satu hari yang ada dalam satu pekan. Maka asalnya alifna ini, namun ternyata orang Arab itu menyebut hada ini mubarokan. Ya, tanpa al di situ. Ammal alamu bil ghalabati, ya adapun alam bil ghalabah Idza kana mudhafan fa inna idhafatahu tulazimuhu. Ya adapun alam yang menjadi ghalabah bukan karena kemasukan al, akan tetapi karena idhafah. Ya contohnya tadi Ibnu Abbasin tadi atau Ibnu Malikin ya. Fa inna idhafatahu tulazimuhu. Maka di sini bentuk idhafahnya itu selalu berada dalam atau selalu bersama dengan alam tersebut. Wala tufariquhu ya, dan tidak pernah terpisah. Ya, beda dengan al tadi, harus dihapus. La fi nidain wala fi ghairihi. Ya, dan bentuk idofa tersebut itu selalu ada ya, dan tidak hilang, ya tidak berpisah baik dalam bentuk nida dan juga dalam bentuk-bentuk yang selainnya. Ya. Takulu, ya contohnya engkau mengatakan, Ya bernama likin qad ahsanta fi nazmil alfiyati. Ya. Wahai Ibnu Malik, ya, ya bernama likin, wahai Ibnu Malik, ya sungguh engkau telah ya bagus atau baik dalam membuat nazam al-alfiyah. Maka di sini perhatikan lafat ya bernama likin, yaitu tetap dalam bentuk idhofah asalnya Ibnu Malikin ya menjadi munada tetap ya bena Malikin wa hadza ma'na qawlihi wa qad yasiru alaman bil ghalabah ila akhirih dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa qad yasiru alaman bil ghalabah ya sampai akhir ai maksudnya qad yasirul mudhafu awil mu'arrafu bi'al alaman bil ghalabati. Ya terkadang isim yang menjadi mudhaf atau isim yang ma'rifah dengan al itu terkadang menjadi alam karena sebab ghalabah tadi. Ya karena sebab umumnya penggunaan lafaz tersebut ya untuk menamai individu tertentu karena saking terkenalnya la bikaunihi alama syakhsin ya bukan karena e, keadaan lafaz tersebut yang menjadi alam syakhsi yang nama untuk individu wala alama jinsin ya, dan bukan juga dengan sebab karena kata tersebut itu menjadi alam untuk jenis wa hadfu hal wa hadfu al hadhihi wajibun fin nidai awil idhafati. Ya, wa hadhfu al hadhihi wajibun fin nidai awil idhafati. Dan dihapusnya al pada alam bil ghalabah itu hukumnya wajib dalam keadaan nida ya, menjadi yang diseru atau dalam keadaan idhafah waqad qad warada hadfuha fi ghairi hatainil halataini. Ya dan sungguh telah disebutkan juga atau digunakan juga oleh orang Arab ya penghapusan al tersebut di selain dua keadaan ini yaitu selain keadaan nida dan idhofah. Contohnya apa tadi hadza ayyukun kuntolian dan hadza yaumutsnaini mubarakan. Kemudian tatimmatun ya ya menjadi lampiran atau tambahan Ya, artinya tadi sebetulnya pembahasannya sudah selesai untuk alam bil ghalabah. Namun di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menambah lampiran tambahan, ya tatimmatun. Baqiya min anwa'il ma'arifis sab'i naw'ani. Ya, dan di sini masih tersisa dua macam ya dari tujuh macam isim ma'rifah. Artinya baru lima yang dibahas. Ya baru lima yang dibahas artinya masih ada sisa dua lagi. dama dzikruhuma ma'a mil ma'arifi fi awwali babin nakiroti wal ma'rifati. Yang keduanya ya itu sudah disebutkan pada penyebutan jenis-jenis isim ma'rifah pada awal bab nakiroh dan ma'rifah. Wa wa'adna ya wa wa'adna bi dzikri syai'in anhuma fi hadzal mawdi'i. <clears throat> ya. Wa wa'adna bi dzikri syai'in anhuma fi hadzal mawdi'i. Dan kami telah berjanji ya untuk menyebutkan sesuatu atau memberikan penjelasan mengenai dua macam isim ma'rifah tersebut ya pada tempat ini. Ya, jadi beliau telah berjanji tadi di bab awal bab, nah di sini pembahasannya. Wahuma ya dua isim ma'rifah tersebut al-awwalu yang pertama al-mudhafu ila wahidin min aqsamil ma'rifati Jenis yang pertama dari dua tersebut itu adalah suatu isim yang menjadi mudhof kepada salah satu dari isim-isim ma'rifah tersebut. Artinya, jika suatu isim nakiroh itu eh, di ma'rif, adi maaf, suatu isim nakiroh itu diidofahkan atau menjadi mudhof bagi salah satu dari isim-isim ma'rifah, maka mudhaf tersebut itu juga menjadi isim ma'rifah. Ya. idza udhifatin nakiratu liddomiri. Ya, maka jika suatu isim nakirah itu diidhofahkan kepada domir. Awil alami atau alam. Awismil isyarati ya, atau diidhofahkan kepada isim isyarah. ismil mausuli atau diidofahkan kepada isim mausul awil mu'arrafi bi'al atau diidofahkan kepada uh, kata yang ma'rifah dengan al iktasabatit iktasabatit ta'rifa wa sarat ma'rifatan ya iktasabatit ta'rifa wa sarat ma'rifatan maka isim nakiro tersebut itu mendapatkan derajat ma'rifah ya, atau mendapatkan ta'rif, maka jadilah isim nakiroh tersebut menjadi ma'rifah. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya. Nah, di sini disebutkan wa syartu dzalika alla yakunal mudhofu mutawaghilan fil ibhami. Ya, wa syartu dzalika alla yakunal mudhofu mutawaghilan fil ibahami. Syaratnya, ya syarat bahwa tadi jika suatu kata nakiroh, suatu isim nakiroh itu diidofahkan kepada isim ma'rifah, itu kemudian menjadi ma'rifah juga, itu ada syaratnya. Ya, syaratnya apa? Bahwa syaratnya mudof tersebut atau isim nakiroh tersebut itu tidak kemudian e, masuk atau tidak kemudian masuk terlalu dalam sehingga menjadi mubaham ya, atau tidak masuk kepada sesuatu yang samar. Ya, artinya namanya ma'rifah itu kan maksudnya untuk membuat menjadi jelas. Ya jika kemudian ternyata penggunaannya itu membuatnya menjadi mubaham, masih samar, maka tidak tercapai maksud ma'rifah tadi. Ya, contohnya apa? Mislu, contohnya penggunaan lafat ghoiru dan mislu. Ya, mislu, ghoirin, mislin. Ya, contohnya adalah penggunaan kata ghoirun dan mislun. Ketika apa? Iza urida bihima mutlaqul mughayarati wal mumatsalati. Ya, idza urida bihima mutlaqul mughayarati wal mumatsalati jika penggunaan kata ghairu dan mithlu tersebut, itu yang dimaksudkan hanya semata-mata menunjukkan sesuatu yang ya selain atau sesuatu yang berbeda, ya sesuatu yang perlawanan itu untuk ghairu, atau semata-mata untuk memasalah, ya semata-mata hanya untuk menunjukkan sesuatu yang serupa. Ya fa innahuma la yaqbalani ta'rifa. Maka ketika penggunaan lafat ghairu dan mithlu tersebut hanya semata-mata digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berlawanan atau untuk menunjukkan sesuatu yang serupa, maka dua lafat tersebut, ghairu dan mithlu tersebut, itu tidak memperoleh derajat ta'rif. Artinya tidak menjadi ma'rifah. Ya. Contohnya apa? Di sini nahwu marortu bi rajulin ghairika. Ya, marortu bi rajulin ghairika. Aku melewati seorang laki-laki selain engkau. Ya, aku melewati seorang laki-laki selain engkau. Maka perhatikan di sini bi rajulin ghairika. Ya, kata ghairika itu ghoiru di sini atau ghoiri itu diidofahkan kepada domir kaf. Kalau kita mengikuti mutlaknya aturan di atas, maka seharusnya dia menjadi ma'rifah. Karena apa? Ya diidofahkan kepada domir kaf. Akan tetapi ternyata di sini tidak. Ya, mengapa? Karena ghoiruka atau ghoirika di sini selain engkau itu masih mubaham. Ya, laki-laki selain engkau itu banyak. Ya, banyak sekali. Jadi masih belum mengerucut pada sesuatu, tidak ada takin di situ, tidak ada ses membuat sesuatu menjadi tertentu. Au mithlika, ya contohnya marortu birojulin mithlika. Ya, aku melewati seorang laki-laki ya yang serupa dengan engkau. Ini pun masih mubaham. Ya, ini pun masih samar. Karena ya laki-laki yang serupa dengan engkau pun Ya, mungkin banyak. Ya, karena itu di sini e, walaupun diidofahkan kepada domir kaf, ya, ka di sini, itu dia tidak mendapatkan derajat ta'rif. Ya. Kemudian, fa'in urida bihima mumathalatun au mughayaratun khossatun hukima bita'rifihima. Ya. Akan tetapi, jika penggunaan ghoiru dan mithlu tersebut, itu yang diinginkan dari penggunaan tersebut itu keserupaan ya atau perbedaan yang khusus. Ya, kalau tadi kan masih samar. Nah, ini kalau tapi kalau lafaz tersebut digunakan untuk penyerupaan atau perbedaan yang khusus, hukima bita'rifihima. Ya, maka lafat ghairu dan mithlu tersebut itu dihukumi dengan ma'rifah. Ya, contohnya apa? Nahwu al-ilmu ghairul jahli. Ya, ilmu itu bukanlah kebodohan. Maka di sini perhatikan kata, kata ghairu, ya ghairu itu diidofahkan kepada al-jahli. Ya, diidofahkan kepada suatu kata yang mengandung al berarti ma'rifah. Nah, di sini penggunaan ghairu tersebut itu ingin menunjukkan mughayarah yang khosoh. yang menunjukkan lawan, ya sesuatu lawan yang khusus. Bahwa ilmu itu bukanlah kebodohan. Maka di sini kata ghairu dihukumi sebagai isim ma'rifah juga. Atau pada contoh yang mithlu, Hisyamun mithlu antarota fisyaja'ati. Ya Hisyamun mithlu antarota fisyaja'ati. syaja'ati. Hisham itu serupa dengan antaroh dalam keberanian. Maka lafat mithlu di sini, ya itu diidofahkan kepada antaroh, nama orang. Ya, alam, ya berarti e, antaroh ini isim ma'rifah. Dan di sini dimaksudkan keserupaan yang khusus. Ya, hisyamun mithlu antarota, khususnya apa? Fisyaja'ati, dalam keberanian. Atau orang yang diserupakan itu adalah orang yang khusus. Maka di sini lafat mithlu itu dapat dihukumi sebagai isim ma'rifah. Kita kembali ke atas. batul Warut fi'il. mudhafi bat warut batul mudhafi fit ta'rifi karut batil mudhafi ilaihi. Dan tingkatan mudhaf, ya tingkatan tadi isim nakiroh tadi yang diidofakan eh, uh, kepada mudhaf ilaih, itu derajat kemakrifahannya itu mengikuti derajat kemakrifahan dari mudhaf ilaih. Ya kita telah membahas pada awal pembahasan isim ma'rifah bahwa isim ma'rifah itu memiliki tingkat atau derajat kema'rifahan. Maka di sini, kalau suatu isim nakiroh itu diidofahkan kepada isim ma'rifah, maka derajatnya itu mengikuti derajat mudof ilaihinya. Ya, namun, illal mudofa ilat domiri. Melainkan jika isim nakiroh tersebut itu diidofahkan kepada domir. Falaisa fi rutbatid falaisa fi rutbatil mudmari. Maka mudof tersebut itu tidak mengikuti tingkatan e, domir. Ya, maka e, isim nakiroh tadi itu tidak kemudian menempati tingkatan atau derajat ma'rifah dari domir. Wa innama huwa fi rutbatil alami. Ya kan, tetapi uh, isim tersebut, isim roh tersebut yang diidofahkan kepada domir itu menempati derajat ma'rifah dari alam. Waqad dhakartu dhalika hunaka. Ya, dan sungguh saya yaitu asy Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala telah menyebutkan hal tersebut di sana, yaitu di awal pembahasan isim ma'rifah. Wa min amthilatil mu'arrafi bil idhofati ya dan contoh ya atau dan di antara contoh dari isim nakiroh yang menjadi ma'rifah karena idhofah yaitu siratu Umar radhiyallahu anhu hamidatun ya kisah hidup dari Umar radhiyallahu anhu itu terpuji maka perhatikan kata rotun ya sirotun asalnya siroh ya, biografi itu asalnya nakiroh akan tetapi karena diidofahkan kepada Umar menjadi sirotu Umaro ya, dia menjadi ma'rifah ya diidofahkan kepada alam maka dia menjadi ma'rifah eh, karena diidofahkan kepada alam kemudian amalu hadha sani'i mutqinun. Ya, hasil dari uh, pekerja ini itu sempurna. Maka perhatikan lafat amalun, ya asalnya ada amalun. yaitu isim nakiroh. Akan tetapi kemudian diidofahkan kepada isim isyarah hadha, ya amalu hadha. Maka lafat amalu ini itu juga menjadi ma'rifah karena diidofahkan kepada isim isyarah hadha. Kemudian la tusghi ila wa'di man la yafi. Ya la tusghi ila wa'di man la yafi. Jangan engkau mendengarkan kepada janji orang yang, tidak menepati janji. Maka perhatikan kata wa'di. Ya, asalnya wa'din. Ya, dia isim nakiroh. Namun kemudian dia diidofahkan kepada isim mausul man. Ya ila wa'di man Ya. Karena wa'di ini diidhofahkan kepada isim mausul maka wa'din yang wa'di yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah. Kemudian aqibatus sabri mahmudatun. Ya, balasan dari kesabaran itu sesuatu yang terpuji. Maka perhatikan lafaz aqibatu itu asalnya isim nakirah, kemudian diidhofahkan kepada as-sabri Ya, diidofahkan kepada isim yang ma'rifah dengan al. Maka di sini akibatu juga menjadi ma'rifah. Kemudian sadiquka man nasahaka. Ya, sahabatmu itu adalah orang yang menasihatimu. Maka perhatikan sadiqun. Ya, asalnya isim nakirah. Akan tetapi dia diidofahkan kepada domir kaf menjadi sadiquka. Maka di sini karena diidofahkan kepada domir isim ma'rifah, maka lafat sodiqu itu juga menjadi ma'rifah. Athani, kemudian e, jenis yang kedua dari isim ma'rifah atau jenis terakhir, an kirotul maksudatu. Ya, an kirotul maksudatu. Yaitu nakiroh yang isim nakiroh namun yang dimaksudkan. Biasanya ini nanti akan ada dalam pembahasan uh, munada. Ya, atau nida. Nahwu contohnya ya talibu ajib. Ya, wahai pelajar, jawablah. Ya, kita lihat talibun di sini nakiroh. Ya, talibun itu nakiroh. Akan tetapi di sini nakirohnya adalah nakiroh yang dimaksudkan. Mengapa? Ida kunta turidu taliban muayyanan. Ya jika engkau memaksudkan untuk seorang pelajar tertentu. Ya ida kunta turidu taliban muayyanan. Ya jika engkau memaksudkan itu seorang pelajar tertentu. Ya misalnya ada banyak pelajar di kelas. Ya engkau menunjuk satu eh, pelajar tertentu yang barangkali mungkin kita lupa akan namanya. Maka kita dapat mengatakan ya talibu ajib. Ya wahai pelajar, tapi sudah tertentu ya. Jawablah. Fa kalimatu talibu la tadullu fi asliha qabla nidai ala talibin muayyanin. Maka perhatikan lafaz talibu di sini itu pada asalnya ya pada asalnya sebelum dimasukkan pada nida di sini itu tidak menunjukkan kepada seorang pelajar tertentu ya lafadznya kan tolibun ya lafadznya itu adalah lafadz eh, nakiroh lakinnaha ba'dan nidai sorot ma'rifatan akan tetapi setelah masuk dalam uslub nida menjadi ya tolibu ajib maka tolibu ini menjadi ma'rifah. Mengapa? Bisa babil qasdi wa tahdidilladhi yufidut ta'yina. Ya, bisa babil qasdi wa tahdidilladhi yufidut ta'yina. Karena sebab adanya maksud ya, dan juga pembatasan yang itu membawa faedah ta'in. Ya, membawa faedah lafat tersebut menjadi lafat tertentu. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.